sungguh merupakan satu kebahagiaan tersendiri tatkala Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bertemu di majelis yang mulia ini. Kita bertemu di salah satu taman-taman surga. Kita bertemu di sebuah tempat yang tempat itu dinaungi oleh Allah. Diturunkan kepada mereka rahmat dan para malaikat pun datang untuk menaungi majelis-majelis semacam ini. Terutama majelis ini adalah majelis yang diadakan oleh salah satu dari saudara-saudara kami yang saya cinta, teman duduk saya jadi sejak SMA sampai kuliah sampai sekarang. Akhuna Ustaz Kamalul Qurun Hafizahullah Ta'ala Meskipun para teman sekalian Jadi apa yang beliau sampaikan tadi Terlalu berlebihan Wallah Anak hanya bisa mengatakan sebagaimana yang dibuatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Allahumma la tu'akhidni fima yaqulun. Wafirli ini ya ya khairu mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah engkau menghukum saya dengan apa yang mereka katakan dan jadikanlah saya Sebaik daripada apa yang mereka prasangka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanyalah salah satu di antara para penuntut ilmu yang diketirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa untuk sedikit menyampaikan ilmu baik lewat lisan maupun lewat tulisan. Salah satu di antara tulisan yang pernah saya torehkan dalam sebuah karya ilmiah adalah mensikapi satu fenomena yang sebagaimana dikatakan oleh beliau tadi marak dan berkembang di bumi Nusantara set, e, pasca era reformasi. Sebenarnya ide dan ingin keinginan untuk menuliskan masalah ini sudah ada sejak lama. Namun tatkala masalah ini kami paparkan kepada orang tua kami, kepada guru kami yang tercinta Syekhun Al-Mubarak Al-Ustaz Al-Rafiq, maka beliau mengatakan Ahmad, jangan kamu tulis masalah itu. Saya katakan kenapa Ustaz? Boleh mengatakan karena melihat masyarakat kita adalah sebuah masyarakat yang menganggap masalah ini adalah masalah yang sangat rawan. Betapa banyak al-wala wal bara, cinta dan benci dibangun di atas permasalahan ini. Namun semakin lama ternyata masalah ini semakin meruncing. Semakin lama ternyata masalah ini semakin tidak terkendali dan ternyata banyak yang menorehkan tulisan maupun yang menyampaikan kajian tentang masalah ini tanpa ilmu. Maka dengan minta tolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tuliskan yang ada di hadapan antum semuanya dan saya beri judul bid'ahkah ilmu hisab. Sebuah kajian ilmiah tentang masalah polemik berkepanjangan tentang masalah hisab dan ru'yah untuk mendapatkan puasa Ramadan dan hari raya. Yang mana tujuan dari buku ini saya tuliskan adalah apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Kamal adalah kita menginginkan satu solusi tepat bagaimana menyatukan kaum muslimin Indonesia secara khusus maupun kaum muslimin yang lainnya dalam mengawali puasa Ramadan dan di dalam menentukan hari raya Idul Fitr maupun hari raya Idul Adha. Pertama yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya persatuan dan kesatuan atau persaudaraan adalah salah satu di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah wala tafarraqu dan jangan kalian itu sampai pecah belah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan satu kenikmatan agung yang Allah berikan kepada kaum muslimin di kalangan para sahabat. Beliau mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Yaitu nikmat apa? "Idz kuntum a'daan. Tatkala kalian dulu itu adalah menjadi orang yang bermusuh-musuhan. Orang-orang Quraisy Mekah satu kabilah dengan kabilah yang lain saling bermusuhan. Orang-orang Ansar di kalangan kaum orang-orang Medina bermusuhan antara satu dengan yang lain antara kabilah Aus dan Khazraj. Mereka adalah orang-orang yang bermusuhan. Itu kuntum adaan kata Allah. Tatkala kalian dulu ada orang-orang yang saling bermusuhan. kemudian Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kalian yang setelahnya fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana kalian menjadi hamba-hamba Allah dengan nikmat-nikmat Allah menjadi hamba-hamba yang penuh dengan persaudaraan maka persaudaraan para jamaah sekalian persatuan dan kesatuan adalah nikmat-nikmat Allah yang agung oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam syariat-syariatnya banyak memerintahkan dan banyak sekali menegaskan beberapa syariat agar kaum muslimin itu bersatu. Allah memerintahkan untuk ta'awun, saling tolong menolong. Allah memerintahkan Rasulullah memerintahkan untuk saling memberi hadiah agar saling mencintai tahadu tahabu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk saling membantu dan yang lainnya. Bahkan pentingnya persatuan sampai-sampai kalau ada seorang atau ada tiga orang yang berangkat untuk safar, maka adanya menetapkan memilih salah satu di antara mereka jadi pemimpin untuk memutuskan perkara jika terjadi perselisihan pendapat antara mereka yang berada dalam rombongan safar tersebut. Rasulullah bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada tiga orang yang keluar safar, maka hendaknya menentukan satu untuk menjadi pemimpinnya. Begitu pula dengan kebalikannya. Allah dan Rasulnya banyak mensyariatkan satu syariat, melarang satu syariat atau melarang satu hal agar tidak terjadi perpecah belahan antara kaum muslimin. Rasulullah melarang saling membalimi. Allah melarang ini, Allah melarang itu. Tujuannya salah satunya adalah agar tidak saling terjadi perpecahan, tidak saling terjadi permusuhan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau memang ini adalah salah satu di antara roh agama kita para jemaah sekalian. Persatuan dan kesatuan adalah salah satu di antara roh agama kita. Maka apakah kemudian dalam sebuah ibadah yang agung semacam puasa, dalam sebuah momen yang sangat agung semacam hari raya, yang itu adalah hari yang seharusnya kaum muslimin menampakkan kebersatuannya. Hari tatkala kaum muslimin menampakkan persaudaraannya, ternyata malah menjadi ajang perpecahan, ternyata malah menjadi ajang pertikaian dan ternyata malah menjadi ajang saling menggunjing antara satu dengan yang lainnya. Maka satu hal yang sangat ironis sebagaimana katakan oleh Ustaz Kamal tadi, satu hal yang sangat menyayat hati di waktu-waktu seharusnya jiwa itu suci semacam Ramadan, di hari-hari tatkala seseorang memasuki hari mulia, tatkala pintu-pintu surga dibuka, Tatkala pintu-pintu neraka ditutup, tatkala setan dibelenggu oleh Allah, tatkala Allah menurunkan rahmatnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya. Ternyata pada hari-hari itu satu muslim dengan muslim yang lain ada kejengkelan. Satu muslim dengan muslim yang lain ada kedengkian. Satu mengunjing yang lainnya karena perbedaan menetapkan awal puasa. Yang lebih parah lagi adalah tatkala di hari raya Idul Adha di hari raya ini di hari raya Idul Fitr maupun hari raya Idul Adha pada waktu orang seharusnya bersuka cita pada waktu orang saling menyambung silaturahim pada waktu orang saling menyambung tali persaudaraan antara satu dengan yang lainnya yang adat negeri kita saling kunjung mengunjungi ternyata majelis-majelis silaturahim majelis ziarah majelis silah ukhuwah adalah menjadi salah satu majelis kunjungan juga karena terjadinya perbedaan menetapkan hari raya sekarang dan hari raya kemarin. Dan untuk tahun ini para teman sekalian, awal kita puasa pada tahun ini adalah satu keanehan dan satu keajaiban yang terjadi di bumi Indonesia. Bahwasanya mengawali puasa Ramadan 1433 Hijriah di bumi Indonesia yang tidak keluar dari ujung barat dari Sabang sampai ujung timur Merauke ternyata memakan waktu berapa hari? Empat hari. Bukan dua hari para jamaah sekalian. Empat hari. Sudah ada yang mulai puasa Rebu. Rebu itu sudah ada yang mulai puasa. Ada yang mulai puasanya Kemis. Tapi yang masyhur ada yang mulai puasanya Jumat dan ada yang memulai puasanya hari Sabtu. Apakah ini satu hal yang wajar? Wallahi ini sesuatu yang kurang ajar. Bagaimana mungkin di negeri Indonesia yang durasi waktu tidak lebih daripada tiga jam dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur itu hanya berselisih tiga jam atau dua jam. Apakah dengan hal jadi waktu Indonesia yang cuma semacam itu seandainya seandainya harus berselisih mestinya tidak lebih dari dua hari. Itu pun nggak boleh. Bagaimana ternyata perselisihan itu sampai memakan waktu empat hari. Rebo, Kemis, Jumat, dan Sabtu. Dan saya dipastikan pun akan terjadi perbedaan. Ini meskipun mungkin tidak separah perbedaan pada waktu menetapkan awal puasa. Oleh itu para sahabat sekalian Allah Subhanahu wa taala belum datangkah waktunya belum saatkah kita untuk bersatu dalam masalah-masalah semacam ini? Anggaplah kita berselisih dalam masalah-masalah yang lain. Tapi dalam satu momen yang seharusnya kita memang bersatu. Dalam satu kesempatan yang memang seharusnya kita itu menampakkan persaudaraan. Apakah kemudian kita tetap dalam kondisi pertikaian? Kapan kita harus bersatu? Dan bagaimana kita harus menyatukan awal ibadah puasa dan hari raya tersebut? Kalau kita telusuri permasalahannya pada jamaah, ini adalah satu masalah yang panjang. Tapi yang saya lihat, dan ini akan saya bahas pada pertemuan ini, bahwasanya letak permasalahannya ada pada dua hal. Tidak lebih daripada itu. Yang paling pokok, yang lainnya banyak, gitu ya. Tapi yang paling pokok kembali pada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana cara menetapkan awal bulan Hijriah yang salah satunya Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah siapa yang berhak untuk menetapkan awal puasa yang berhak untuk menetapkan hari raya Idul Fitr maupun hari raya Idul Adha. Itu masalah yang kedua. Dan insya Allah masalah kita tidak akan banyak berjajar dari dua titik ini. Baik kalau sekalian, untuk masalah yang pertama, yaitu bagaimana cara kita itu untuk menetapkan awal Ramadan. Bagaimana kita itu cara untuk menetapkan hari raya Idul Fitr dan menetapkan awal Idul Adha sekaligus hari raya Idul Adha. Awal berhijab sekaligus hari raya Idul Adha. Baik sekalian, apakah menggunakan perasaan perasaan sudah waktunya Ramadan, Ramadan bagaimana kami sebagai orang. Ataukah menggunakan perhitungan kalender ataukah menggunakan penetapan partai dan organisasi tertentu atau bagaimana? Dalam masalah semacam ini, marilah kita kilas balik sejarah 15 abad yang lalu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menetapkan awal Ramadan? Bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan awal hari raya? Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suruh liru'yatihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi فإن ربي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين Sunuh ini Awalilah puasa kalian Ini awalilah puasa kalian ini karena melihat hilal wa aftiru ini dan berbukalah maksudnya akhirilah puasa kalian ini karena melihat hilal Fa'rufi alaikum dan jika hilal tertutupi Fa'akmilu iddata sya'bana talatin Maka sempurnakan hitungan bulan Syaban sebanyak 30 hari. Dan hadis-hadis yang senada pun hadisnya adalah hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim dan yang lainnya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mutawatir, mimanya adalah hadis yang masyhur karena diriwayatkan dari jana dari banyak jalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Hari ini adalah pada teman Allah Subhanahu wa taala patokan dasar kita dalam berbicara. Karena hadis ini adalah ketetapan Rasulullah untuk menetapkan awal puasa dan menetapkan hari raya di zaman beliau. Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam hadis ini menetapkan hari raya dan menetapkan awal puasa hanya dengan dua cara. Yang diistilahkan oleh para ulama yang pertama dengan ru'ya, ru'yatul hilal, yang kedua dengan ikman Yang pertama dengan rukyah, rukyah. Yang kedua dengan ikman Apa itu rukyah? Rukyah, rukyah sembilan adalah satu proses kegiatan untuk mencermati awal hilal awal kedatangan awal bulan hijriah dengan nampaknya bulan sabit dengan nampaknya bulan sabit Bentuknya pada kata Allah Subhanahu wa taala bentuknya adalah pada tanggal 29 Syaban atau pada tanggal 29 Ramadan pada tanggal 29 itu kaum muslimin mencoba untuk mengamati kedatangan bulan Sabit di mana tempatnya? Di tempat-tempat yang di situ bisa kelihatan, yang di situ ufuk barat kelihatan. Ufuk di barat tempat kalian. Ufuk itu adalah garis antara langit dan bumi dalam pengamatan kita. Jadi kalau jaringan ke laut, di ujung laut, di ujung laut akan kelihatan semacam garis yang bawah air, yang atas mendung. Garis itulah garis hukum. Dan untuk itu hanya bisa diketahui di laut, bisa dilihat di laut, bisa dilihat di sebuah padang rumput yang sangat luas, bisa dilihat di sebuah padang eh, padang pasir yang sangat luas. Jadi kalau di sini rata-rata melihatnya itu adalah di pesisir atau di sebuah tempat yang sangat tinggi untuk bisa melihat pada ufuk barat. Nah, pada tanggal 29 sore hari menjelang maghrib, orang-orang berkumpul melihat ke arah Nanti tatkala matahari tenggelam, pas matahari tenggelam, bola matahari itu sudah turun di bawah ufuk dan tidak lagi kelihatan bola mataharinya dan tidak lagi kelihatan bola mataharinya, maka tatkala itu apabila kelihatan bulan sabit, maka berarti itu adalah rukyah menunjukkan bahwa itu adalah satu. Jadi itu kata Rasulullah SAW, sumu diru'yatihi. Mulailah kalian puasa kalau hilang kelihatan. Begitu mata tenggelam, kelihatan hilang kelihatan ada bulan sabit, berarti mulailah puasa besok tanggal satu. Begitu mulai dengan mengakhiri puasa. Rasulullah mengatakan, wa'am tiru diru'yatihi. Berbukalah kalian akhiri puasa apabila tanggal 29 Ramadhan Membelakang Imam Muslim Ramadan. Kemudian pada waktu sore hari, saat matahari tenggelam, ada orang yang melihat hilal, berarti aftiru ini berbukalah kalian, berhari raya kalian besok tanggal 1 Syawal. Kalau kelihatan. Baik. Sekarang jika tidak kelihatan. Rasulullah mengatakan selanjutnya, fa innahu bi jika tertutupi atas kalian. Apa kata tertutupi di sini? Ada banyak kemungkinan dalam hadis yang di bawahnya hadis yang ketiga. Di bawahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan makna inhum ya alaikum dengan apa? Sumber sabda fa'in hala bainakum wa bainahu mutaha au zulma au harwa fa'akmilul iddah. Makna tertutupi adalah apabila terhalangi atas kalian. Kalian tidak bisa untuk melihat hilal. Karena apa? Karena ada tahap, ada mendung. Atau zulmah ada kegelapan. Atau hapuah ada debu. Ada polusi udara. Ada mendung, ada awan, ada debu, ada yang lain. Maka perintah Rasulullah SAW Fakakmilul iddah maka sempurnakan hitungan bulan tersebut menjadi 30 bulan. Eh, dengan ketetapan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak menetapkan kecuali dengan dua cara. Jadi pada waktu tanggal 29 bulan Sa'ban atau bulan Ramadan atau bulan Dzulqa'dah untuk menetapkan bulan selanjutnya, tanggal 29-nya dipandang di ufuk barat. Pada waktu matahari tenggelam, apabila kelihatan hilal, maka besok tanggal 1. Apabila tidak kelihatan karena ketutupan mendung atau memang karena tidak kelihatan atau karena ketutupan kegelapan atau tertutupi oleh polusi udara, debu maupun yang lainnya. Yang penting tidak kelihatan, maka dalam kondisi itu perintah Rasulullah fa'akmilul dan sempurnakan besoknya bukan tanggal 1 tapi tanggal 30 baik setelah tanggal 30, besoknya lagi mesti tanggal 1. Kenapa? Karena bulan Hijriah tidak keluar dari dua kemungkinan. Bulan Hijriah itu hanya 29 hari atau 30 hari. Kalau bulan ini itu empat kemungkinan. Ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. 28 kapan? Februari. 29 Februari tahun bisa. 30, 31 standar bulan-bulan yang lain. Adapun kalau bulan Hijriah tidak akan keluar dari dua. Kalau nggak 29, maka 30 hari. Jadi kalau tanggal 29 kelihatan hilal, besok tanggal 1 dan bulan itu cuma 29 hari. Kalau tidak kelihatan hilal, besok tanggal 30. Setelah itu nggak perlu lagi ru'yatul hilal. Kenapa? Setelah tanggal 30 dipastikan selanjutnya adalah tanggal 1. Baik. Itu adalah cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menetapkan awal Ramadan. Tidak ada cara yang lain untuk menetapkan awal Ramadan, untuk menetapkan hari raya dan yang lainnya tidak ada cara yang lain. Perluasan masalah itu silahkan terlihat di buku ini karena penjabarannya banyak. Baik, kemudian kita bahas masalah yang kedua. Berlalulah zaman tahun berjalan ganti tahun, abad berjalan ganti abad. masalah kita di sebuah era yang bukan lagi eranya Rasulullah SAW. Kita berada di sebuah zaman yang bukan lagi zaman Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Jika dulu di zaman Rasulullah kalau kirim surat itu bagi kuda, kalau kita kirim surat sekarang bagi email. Kalau dulu menyampaikan satu pesan itu adalah ngirim orang untuk datang ke sana, sekarang via telepon. Kalau dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi orang pergi naik onta, sekarang naik pesawat. Kalau orang jadi dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi dengan segala tradisional kehidupan yang ada pada zaman dulu, sekarang zaman telah berubah. Burung merpati yang digunakan untuk kirim surat dahulu sekarang sudah tidak lagi digunakan karena sekarang adalah menggunakan email. Jadi kalau dulu untuk berbicara butuh waktu sebulan karena harus jalan dulu, sekarang via telepon kalau dulu mau mencari berita informasi butuh waktu berhari-hari berbulan-bulan, sekarang via bah Google, ya, via internet. Zaman telah berubah. Dan di antara perubahan zaman adalah perkembangan pesat ilmu astronomi, ilmu hitam, dan ilmu falak. Maka kemudian muncul satu pertanyaan besar. Apakah ilmu hitam atau ilmu falak bisa untuk digunakan menetapkan awal hari raya, awal puasa, dan menetapkan hari raya Idul Adha. Apa itu ilmu hisab pada teman sekalian? Ilmu hisab adalah ilmu perhitungan peredaran benda-benda langit. Peredaran matahari, peredaran bulan, dan peredaran bintang bintang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan satu ketentuan yang tidak berubah Matahari berjalan beberapa jam, jadi dalam sehari bintang bintang berjalan, bulan tidak akan pernah berubah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara fungsinya adalah kita alamu adalah si wal hisab agar kalian tahu jumlah tahun dan perhitungan. Jadi dan perhitungan. Ilmu hisab adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini digunakan ini untuk banyak membuat kalian dari Islam, menetapkan al-kiblat mau yang lainnya. Ini maupun yang lainnya. Namun pertanyaan sebentar. sekarang, apakah pada meskipun dengan perkembangan ilmu kita yang besar semacam ini dan sangat semacam ini tetap bisa kita gunakan untuk menetapkan awal Ramadan atau tidak? Jawabannya jelas tidak. Kenapa? karena tiga sebab yang sangat utama. Yang pertama, Allah dan Rasulnya para teman sekalian hanya mengkaitkan ibadah Ramadan itu dengan ru'yah dan dengan hikmah. Allah dan Rasulnya tidak pernah menetapkan awal Ramadan dan hari raya dengan cara ilmu hisab. Semua hadis yang berbicara tentang masalah ini semua saya mengatakan sumu yuriyatihi wa abdiru ini, fa inhum ya'alaikum fa abdiru iddah Puasa kalau tidak hilang berbukalah kalau tidak hilang dan kalau di mendung maka sempurnakan hitungan menjadi 30 tidak pernah ada dari satu pun dalam Al-Quran atau dalam Sunnah yang mengkaitkan awal Ramadan, awal hari raya, Idul Adha, Idul Fitri itu adalah dengan menggunakan ilmu hisab dan astronomi. Itu yang pertama. ini pada teman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimana. Yang kedua, ilmu hisab sampai detik ini juga, ilmu hisab sampai detik ini juga masih merupakan ilmu yang bersifat prediksi dan perkiraan, Ilmu yang masih bersifat bersifat warning dan bukan bersifat pasti sampai detik ini. Jaringan kemarin mengikuti sidang isbat Kementerian Agama awal-awal, saya mengikuti. Jadi bagaimana ya kalau jaringan mengikuti perdebatan jadi bagaimana sidang isbat awal-awal kemarin, maka semakin nyata di hadapan kita bahwasanya ternyata antara ahli hisab sendiri mereka bentrok antara satu dengan yang lain. Antara mazhab-mazhab hisab sendiri bentrok antara satu dengan yang lain. Karena ya kuat para sahabat sekalian, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain berbagai teori, ilmu hisab pun berbagai teori. Ada hisab kursi, ada hisab hakiki, ada hisab tahqiq hakiki, ada hisab sin, ada hisab yang lain. Dan berbagai madhab, satu madhab dengan madhab yang lain, berbeda pendapat. Hisab hakiki, yang itu berkembang dari Indonesia, yang dipakai oleh Kementerian Agama adalah hisab hakiki, yang dipakai oleh NU adalah hisab hakiki, yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki. Meskipun demikian, tetap terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena hisab hakikinya Muhammadiyah adalah hisab hakiki apa? Wujudul hilal. Hisab hakikinya yang apa? Hisab hakiki ha? Imkan ru'ya. Gitu ya? Hisab hakiki wujudul hilal itu adalah kalau dalam hitungan hilal itu sudah di atas ufuk meskipun 0, berapa derajat itu tanggal satu. karena itu, dalam ketetapan yang kemarin jadi saudara-saudara kita dari pusat dia menetapkan hari Jumat tanggal 1 karena hilal di atas 1,4 derajat. Meskipun 1,4 derajat gak mungkin kelihatan, yang penting di atas ufuk. Itu namanya kisah hakiki wujudul hilal. Ada pun hisab hakiki adalah kisah hilal di atas ufuk yang seandainya tidak ada mendung akan kelihatan. Itu namanya imkan Memungkinkan bisa dilihat. Memungkinkan untuk bisa dilihat. tapi apakah hisab hati di imkan ru'ya satu satu madhab? Tidak. Berbagai pendapat. Ada yang mengatakan parokannya dua derajat. Ada yang mengatakan enggak, dua derajat belum, dua koma lima Ada yang mengatakan tiga lima juga, tiga koma delapan Ada yang dalam ekstrim pada perdebatan kemarin empat koma lima Ini empat koma lima derajat baru bisa jadi kelihatan. Subhanallah. Ternyata ahli hisab satu dengan yang lain saling bertengkar, saling ini, saling itu. Kemudian anak teringat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Thomas, Thomas Jamaludin, ini orang lapan dari Kementerian Agama, kemudian oleh seorang tokoh dari ITB di bidang astronomi, Penyanyi beliau kemarin mengatakan, jadi ilmu hisab wujudul hilal itu meskipun ada dalam dunia astronomi, tapi sudah ditinggalkan oleh para astronomis sendiri. Itu kata beliau. Antum kalau punya rekaman akan tahu lapaknya itu karena jadi itu jelas-jelas dikatakan pada pertemuan Jadi sidang isbat pada awal Ramadan kemarin di Jakarta Kementerian Agama dan itu diikuti oleh seluruh orang Indonesia karena disiarkan secara langsung di televisi. Ya. Terus ada sekalian, Pak kamu tampilkan. Sebagai bukti bahwa ilmu hisab sampai sekarang itu adalah masih merupakan ilmu yang sangat ee, eh, berbeda antara satu dengan yang lain pada halaman ya, yaitu kan? Yang di hadapan itu adalah hasil rekap perhitungan hisab istimewa tinggi hilal awal Ramadan 2006. Ini yang sempat anak download dari DHR pada Hisab Rukyah Menteri Agama menurut berbagai macam sistem. Perhatikan, di situ ada sampai 19 sistem ilmu hitam yang sampai sekarang ke 19-nya berkembang di Indonesia dan semuanya berlaku. Lihat ini, Ternyata antara satu dengan yang lain berbeda pendapat. Antara satu dengan yang lain sangat berbeda pendapat. Dan hasilnya berbeda. Hasilnya jauh berbeda. Ada yang mengatakan istimewa terjadi saat jam 5, ada yang mengatakan jam 6, ada yang mengatakan ini, menit ini, menit itu, dan yang lainnya. Maka sekarang saya pertanyakan dengan satu pertanyaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Jika memang ini fakta yang ada di hadapan kita, mana yang diklaim oleh sebagian orang bahwa hanya ilmu hitam sudah konten dan paten gak mungkin salah. Ini faktanya di lapangan. Dan itu beberapa hari yang lalu, belum lewat satu bulan tidak isbat kementerian agama. Bagaimana antara satu ahli kitab dengan ahli kitab yang lain berbeda pendapat tajam? Apakah dengan hal semacam itu dan fakta ini kemudian kita berani mengklaim ilmu hisab astronomi sudah pasti gak mungkin salah. Ini hal yang sangat perlu untuk dipahami. Nggak perlu dipahami. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, saya katakan ilmu hisab tidak bisa dipakai dalam menentukan awal Ramadan. Pertama, karena Allah dan Rasulnya tidak mengkaitkan awal Ramadan dan hari raya dengan hisab, tapi dengan rukyah dan imam. Yang kedua, ilmu hisab astronomi sampai detik ini masih huh? prasangka, prediksi, bukan merupakan sesuatu yang paten. Dan dalam buku, pada teman sekalian, dalam buku yang saya tulis halaman berapa? Lima? Lima tujuh, bukan lima delapan. Eh, Iya 57, lima sembilan. Dalam halaman tujuh itu adalah sembilan belas madhab hisab yang nadoror. Kemudian Eh, halaman 58, 59 dan selanjutnya itu menampilkan perbandingan antara tiga kalender Indonesia yang tersebar. Kalender NO, pusat TNO kalender pusat Muhammadiyah, sama kalender Menara Kudus. Ini bisa dilihat ternyata antara satu kalender dengan kalender yang lain yang ketiga-tiganya menggunakan satu sistem yang sama yaitu ilmu hisab apa hakiki ternyata hasilnya beda antara satunya yang lain. Jika ilmu hitam itu kata sebagian orang adalah ilmu pasti satu tambah satu sama dengan dua, mestinya tidak terjadi perbedaan. Ternyata beda antara satu dengan yang lainnya. Saya kira tidak, teman-teman sekalian. Bahwasanya yang mudah kita untuk mengatakan bahwa ilmu hisab tidak bisa digunakan dalam masalah semacam ini. Para ulama sepakat telah terjadi kesepakatan di kalangan ahli ilmi para ulama zaman dahulu dan sekarang bahwasanya ilmu hisab tidak boleh digunakan dalam menetapkan awal Ramadan. Syaikhul Azim mengatakan dalam buku beliau Ibnu Nawawi beliau mengatakan yang menyampaikan bahwasanya hal ini merupakan kesepakatan para ulama adalah para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang di antara Imam Ibnu Munzir dalam al isra Al-Imam Al-Bansi, Al-Imam Ibn Rushd, Al-Maliki, Al-Imam Ibn Taimiyah, al arid Ibn Hajar, Al-Imam al zuri Al-Imam Al-Aini, Ibn Abidin al shukani Siti Hasan Hawakul Al-Qari, Syekh Ahmad Muhammad Syakir, dan yang lainnya mereka semuanya mengatakan bahwasanya para ulama sepakat tidak ditemukan perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwasanya ilmu hisab tidak bisa dipakai untuk menetapkan awal apa Awal Ramadan. Sebenarnya apa yang diketahui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang dikatakan oleh para ulama pada zaman sekarang bahwasanya beliau adalah orang yang paling tahu tentang perselisihan dan persepakatan para ulama. Syekh Islam Semuanya kita mengetahui dalam syariat agama kita bahwa menggunakan ilmu kita dalam menentukan hilal untuk menentukan puasa Ramadan, haji, iskandar, ilah dan hukum yang lain yang berhubungan dengan ada dan tidaknya hilal itu dia perbolehkan kata beliau. Kaum ini kata beliau telah menyepakati hukum ini. Tidak pernah dikenal ada yang hilal baik oleh para ulama salaf maupun ulama akhirin. Hanya saja sebagai fuqaha bagian al Ali Mutakhir ini yang hidup setelah abad ketiga menyangka kalau langit sedang mendung maka boleh bagi ahli hisab untuk menggunakan ilmu hisab namun itu hanya digunakan untuk dirinya saja dan bukan untuk yang lainnya kalau ilmu, ilmu hisab menunjukkan bahwa sudah masuk Ramadan maka dia puasa namun kalau tidak maka berarti tidak puasa kata di sana pendapat ini yaitu pendapat sebagian orang tadi walaupun dihususkan bagi ahli kitab saja, itu pun harus dalam keadaan langit mendung, namun ini tetap pendapat nyeleneh yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Adapun kata Ibn Taimiyah, rahimahullah, berpegang pada ilmu kita saat langit cerah atau menggunakan ilmu ini untuk umat Islam secara umum. Ini kata beliau, menggunakan panokan ilmu hisab saat langit cerah atau menggunakan penulisan untuk kaum secara umum diumumkan bahkan dipaksakan kepada organisasinya, kepada partainya, kepada jamaahnya untuk mengikuti kaidah penulisan ini karena Syaikhul Islam belum ada seorang muslim pun yang pernah mempunyai pendapat semacam itu. Sampai zaman siapa? Zaman Ibnu Taimiyah yang beliau hidup pada tahun sekitar 700 Hijriah. Jadi tujuh abad berlalu Sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman Ibnu Taimiyah belum ada seorang pun yang pernah mengatakan itu, namun sekarang ada. Setelah lalu jabat zaman beliau, setelah 14.400-an. Jadi itu yang perlu untuk kita bahas. Jadi ini adalah akar masalah yang pertama, yaitu bagaimana cara menetapkan awal Ramadan. Saya ulangi, bahwasanya menetapkan awal Ramadan tidak ada lain pada sekalian kecuali kita mengikuti yang ada pada zaman Rasulullah SAW menggunakan ru'yah dan menggunakan ikmal dan tidak menggunakan kitab. Dan anda tambahkan ya saya tambahkan satu Klaim bahwasanya ilmu kitab itu sudah kopi setelah anda menelusuri masalah ini, itu ternyata sudah diklaim oleh orang-orang jauh-jauh sebelumnya. Jauh-jauh Sebelum zaman ini itu mereka sudah mengklaim ilmu hisab kopi. Di zaman itu terus sekitar tahun 400 Hijriah. Dia sudah atau sekitar tahun 500 Hijriah dan beliau sudah mengklaim ilmu ini kopi. Dan sebelum itu dia sudah sudah. Setelah zaman beliau juga sudah. Ternyata sampai sekarang klaim kopi tetap dikatakan dan sampai sekarang juga fakta menunjukkan bahwasanya antara mereka satu dengan yang lainnya berbeda antara satu dengan yang itu masalah yang pertama yang harus kita pahami dalam masalah ini. Dan kalau para ulama sudah sepakat pada teman sekalian, jika sudah ada kesepakatan di kalangan para ulama, maka itu adalah satu kebenaran, satu kepastian yang tidak mungkin salah. Kata Rasulullah bersabda, Inna Allah la yajma'u hadhil ummah ala wala. Bahwasanya Allah tidak akan pernah mengumpulkan umat ini di atas sana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpul kembali di atas satu kesalahan. Baik, ada masalah yang perlu kita pahami. yang sebenarnya banyak yang saya sebutkan dalam kitab ini dalam bab beberapa dalil yang disebutkan oleh ahli kitab. Itu satu dalil yang atau satu pembahasan yang panjang dalam kitab ini. Pada bab yang keempat pada halaman ke-71 di bawah judul di bawah judul bersama para pengatur kita pada bab dalil-dalil yang digunakan oleh matematika. saya mencoba ini untuk bersikap adil dalam sikap dalil. Sesuatu yang sangat kita hindari dalam dunia ilmiah ya, adalah kita meyakini satu keyakinan baru dari dalil. Kita mencoba jadi untuk menelusuri dalil-dalil masalah ini, kemudian kita berpendapat sesuai dengan dalil yang ada. Jadi semua dalil yang pernah saya ketahui dengan berbagai dialog di mana-mana itu terangkum dalam bab 4 yang saya sebutkan di situ sampai beberapa subjudul pembahasan. Tapi yang paling sering muncul ke permukaan itu satu. Dan itu yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu kalau hisab boleh dipakai menetapkan waktu sholat kok nggak boleh dipakai menetapkan awal puasa itu pertanyaan masih muncul ya dalilnya banyak dalilnya ini dalilnya itu kan ini ini ini ini, ini itu gitu ya sampai belasan dalil yang saya laporkan dan masing-masing mencoba yang kita ulas dengan pembahasan-pembahasan syari yang yang kawan. Tapi yang paling sering muncul di permukaan ini yaitu Kok sholat boleh pakai hitam? Ngapain kalau puasa hari tadi nggak boleh? Saya mengatakan pada teman sekalian, puasa boleh menggunakan patokan hisab dengan kesepakatan malam. Mengawali Ramadan tidak boleh menggunakan hisab dengan kesepakatan pahlawan. Kalian lihat, ini. dua dengan kesepakatan pahlawan. Berarti dua-duanya tidak salah. Menggunakan, menetapkan waktu sholat, menggunakan logika boleh. Dan benar. Karena para ulama sangat sebagaimana terkata oleh saya Saleh. Saya Saleh ketemu Syekh maupun yang lainnya dalam beberapa kitab fikih awazir, mereka menetapkan tidak ada perbedaan di yang para ulama. Sedangkan para ulama pun sepakat tidak boleh menetapkan awal Ramadan dan hari raya dengan Kenapa? Pertama, pertama, silakan lihat pada halaman berapa itu lupa. Kita sini pokoknya pada masalah kok sholat boleh nggak boleh. Ya. Pertama pada sekalian dalam masalah ibadah ini tidak ada kias, tidak ada kias. Maksudnya masalah ibadah tidak ibadah yang lain itu hukumnya masing-masing dan tidak bisa disamakan. Contoh orang sholat batal kalau kentut. Apakah orang puasa kalau kentut batal puasanya? Tidak. Kalau puasa kentut batal puasanya tidak Orang puasa, ya orang puasa, ini tidak batal dengan tidur. Apakah orang sholat tidak batal juga kalau tengah-tengah sholat tidur? Tidak, kan itu. Jadi antara satu ibadah dengan ibadah yang lain itu ada hukum masing-masing. Dulu kata Imam Syafi'i, lam yahtajul ibadah tidak bisa untuk di, digabung-gabungkan antara satu hukum ibadah yang satu dengan hukum ibadah yang lainnya. Karena kalau digabung-gabungkan jadi gak karuan. Kalau hisab boleh dipakai waktu sholat, berarti boleh pakai puasa. Saya tanya, kalau sholat tentu batal, puasa batal. Kalau ini puas kalau sholat ngomong batal, puasa batal. Kalau ini gini, itu begitu darurat, karuan. kalau darurat Jadi jangan samakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Itu yang pertama. Yang pertama itu baca sekalian. Dalam sholat sekalipun itu ilmu hisab bukan paten, bukan patokan inti. Tapi ilmu hisab itu hanya pembantu Patokan dalam ilmu dalam mengenai masalah sholat pun Allah menetapkan dengan patokan gejala alam. Apa itu? Waktu subuh terbit fajar. Waktu zuhur matahari tergelincir ke arah barat. Waktu asar bayangan sama dengan bendanya. Waktu hari matahari tenggelam. Waktu isya apa? Hilangnya bendanya. Itu asalnya. Ini nah, ilmu kita hanya membantu membantu. Kalau ternyata bantuan itu cocok, alhamdulillah. Kalau ternyata bantuan itu salah, maka jangan ngotot dengan ilmu pembantu mengalahkan ilmu asli. Gimana kabarnya? Jadi kan, kalau ketika berada di pesisir barat, mana kira-kira pesisir barat? Pesisir Sunda lama. Gitu ya, atau di daerah kami, di pesisir Paciran, Tanjung Pas waktu malam di situ kita pada waktu itu puasa Senin Kemis misalkan. Sambil cari waktu maghrib kita berisir melihat indahnya matahari tenggelam. Pas musim kemarau gak ada mendung di ufuk barat, gitu ya? Cerah, sejelas apa itu ufuk barat ada kelihatan tanpa mendung, tanpa awan. Pada waktu itu kita mencermati matahari indahnya tenggelamnya matahari. Matahari itu sudah benar-benar tenggelam Matahari pada seterusnya dikatakan tenggelam itu misalkan ini garis ufuk, garis ufuk. Ini matahari, ini garis ufuk, ini matahari. Maka kalau sudah benar-benar hilang, total bendanya, bola mataharinya itu sudah hilang, meskipun semburatnya masih ke atas, meskipun ini sinar semburatnya itu masih ke atas, maka dianggap matahari sudah tenggelam. Meskipun kayaknya masih terang dan sinarnya masih sinar ke atas, pokoknya bulan matahari sudah tidak kelihatan. Di bawah ufuk dan jangan tenggelam di balik di balik mendung, jangan tenggelam di balik gunung, tenggelam di balik ufuk. Tapi melihat jam, oh hari masih mulai lima menit, matahari sudah tenggelam. Bolehkah berbuka puasa? Boleh. Boleh. Kelihatan di depan mata kita jelas-jelas matahari tenggelam. Jadwal masih lima menit, belum dengar azan. Bolehkah buka puasa? Boleh. Boleh sampai maghrib boleh. Nah, kembali sekarang. Jadwal sudah melalui. Kita masih di juga. Dari jauh kita mendengar suara lantunan azan. Matahari masih separuh. Belum tenggelam secara total. Masih ada separuh bola matahari belum masuk. Boleh berbuka puasa? Tidak boleh. Dan puasanya batal. Kalau jangan kok. Itu matahari di depan kita belum tenggelam. Boleh sholat sholat tidak sah itu para sahabat sekalian sampai pun dalam masalah sholat. Berarti kalau kita benturan dengan fakta lapangan wajib dipakai fakta lapangan. Karena perangkat aslinya itu adalah fakta lapangan, gejala alam, bukan perhitungan ilmu astronomi. Sekarang saya tanya, apakah penggunaan ilmu hisab dalam awal puasa dan raya pun demikian menetapkan awal puasa kelihatan secara kita bila di atas ufuk akan kelihatan besok awal puasa itu tanggal berapa hari apa Senin gitu ya ternyata nanti jangankan hilal matahari kadang lima sudah kelihatan seluruh kenapa mendung Qadarullah se-Indonesia mendung Gak kelihatan sama sekali. Ternyata dalam kondisi semacam itu, ilmu hisab benturan dengan fakta lapangan. Mengatakan ilmu hisab mengatakan bahwa bahwasanya hilang kelihatan di tengah lapangan nggak ada satupun yang melihat. Lah, kalau mau disamakan dengan sholat mestinya gunakan barokah fakta lapangan. Kalau mau disamakan dengan sholat, toh kita mengatakan tadi sholat kalau gangguan meletakkan sudah masuk, ternyata matahari masih belum tenggelam, baru belum mari. Ataukah kemudian dalam puasa pun dalam orang-orang pun notok pokoknya dalam hitungan-hitunganku sudah besok tanggal satu, meskipun nggak kelihatan. Cuma nggak kelihatan. Atau kita balik. Kalau dalam prediksi ilmu hisab Besok masih tanggal 30. Karena nanti malam tidak akan kelihatan hilang Ternyata kok kelihatan. Dan banyak yang bilang nih, kira-kira apa yang dilakukan? Ngotot besok tanggal 30, padahal bulan sudah kelihatan. Ataukah kita menggunakan patokan tetap berjalan Subhanallah. Rasulullah Dan perhatikan kata Rasulullah SAW tadi, "Fa'iluhum ya alaikum ma'asmilul Yang ketiga, yang kita menjadikan harus membedakan antara puasa dengan salat. Allah dan Rasulnya pada zaman kalian membedakan antara puasa dengan salat. Kalau kalau dengan semua dari tentang masalah ini, Allah dan Rasulnya membedakan antara puasa dengan salat. Saat salat Allah hanya mengatakan Misalnya salati dulu syamsi ila wa ila wa Qur'an al Inna Quran dan fajri dan mashhuda. Dirikanlah sholat apabila materi tergelincir. Apabila terbit fajar. Apabila jadi sampai tengah malam. Rasulullah mengatakan waktu sholat subuh kalau kalau fajar terbit. Waktu sholat zuhur kalau matahari tergelincir ke arah barat. Waktu sholat asar kalau bayangkan sama dengan bendanya. Waktu sholat maghrib kalau apa matahari tenggelam. Waktu sholat isya kalau di kamera. Rasulullah tidak mengatakan kalau kalian melihat matahari tenggelam. Tapi kalau matahari tenggelam. Pokoknya matahari tenggelam. Cara bagaimana tahu? Terserah Anda. Allah tidak pernah mengatakan lihat. Allah yang mengatakan mari waktunya matahari tenggelam. Bagaimana caranya tahu? Silahkan lihat dengan mata langsung. Atau silahkan lihat dengan prediksi. Silahkan lihat dengan ilmu hisab. Silakan lihat dengan apa? Karena Allah tidak menentukan caranya. Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan caranya. Baik, contoh yang lain dalam kasus macam ini. Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Terserah. Mau di masjid, mau di emperan, mau di kelas, mau di apa homeschooling, mau pergi di sekul, mau apa apa mau apa terserah. Pokoknya intinya menuntut ilmu. Allah hanya menetapkan menuntut ilmu teknis tenaga lapangan. Dalam salah salah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang menetapkan patokannya materi tenggelam. teknik serahkan lapangan. Dan ini pada kamu sekalian sangat berbeda dengan puasa. Dan yang lain Allah mengatakan Rasulullah bersabda liruk ia ini. Puasa kalian kapan? Kalau tidak ada info, enggak. Rasulullah mengatakan ini. Allah tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengatakan suruh diwujud hilal. Rasulullah tidak mengatakan suruh lihitab imkan ru'yah. Allah Rasulullah mengatakan suruh ini Puasa kalau lihat hilal. Ini berbuka kalau lihat hilal dan Rasulullah menegaskan dengan ketegasan yang tidak ada di atasnya. Rasul mengatakan kalau hilal tidak kelihatan, tertutupi oleh mendung, tertutupi oleh debu, tertutupi oleh kegelapan, sempurnakan bisa menjadi tiga bulan. Itu perbedaan antara keduanya. Soalnya yang lain Ada ibadah itu yang dikaitkan oleh Allah dan Rasulnya dengan ru'yah. Contoh mengenai masalah sholat gerhana. Pastinya beberapa waktu yang lalu gerhana, kalau di ini, kalau nggak tahu kalau ini, Dikatakan dalam badan Nasrani dunia Indonesia bagian mana? Bagian bagian barat Indonesia saya ada wajib sekitarnya akan ada gerhana bulan terang. Ya, akan ada gerhana bulan terang. Ternyata sebelum maghrib jadwalnya terbalik. Sebelum maghrib mendung dan hujan sampai malam mendung dan hujan gak kelihatan adanya gerhana atau kalau misalkan badan ilmu hisab, badan astronomi dunia menetapkan hari ini jam 9 akan ada gerhana matahari. Qadarullah sejak jam 7 mendung total se Enggak kelihatan adanya gerhana. Baru mulai kelihatan matahari nanti sore. Sholat apa enggak jam 9? Sholat apa enggak? Rasulullah mengatakan Inna syamsa wal qamara Ayatan min ayatillah La yantasifan Limauti ahadin Wala hayati Fa'idha ra'aytum dhalik Fasallu Apabila kalian melihat gerhana itu kata Rasulullah Inna ra'aytum Apabila kalian melihat gerhana Maka Sholat Bukan apabila kalian mengetahui kalau kita Melihat Apabila kalian tidak kelihatan gerhana Ya masalah itu materi pertama yang saya menyebarkan. Baik, kita masuk dalam masalah yang luas, yaitu adalah materi ini juga. Yaitu siapakah yang berhak untuk menetapkan masalah ini? Para jawab kalian, wallahi Indonesia adalah satu negeri yang tolerannya subhanallah. Demokrasinya berhasil dengan bagus. belajar mana? sampai bablas. Sampai ada jadi sampai ada perkara-perkara apapun saking suburnya apapun dibela dibolehkan. Allah berkata kemiskinan. Masalah kedua ini pun masalah inti. Masalah inti. Selagi negeri kita setiap organisasi berhak, setiap partai berhak, setiap kepala desa berhak, setiap kepala setiap kepala manusia berhak menetapkan kapan awal Ramadan, kapan hari raya, maka sampai hari kiamat pun akan tetap semacam ini. Pemerintah menetapkan besok, enggak, saya izin Pak Menteri, saya lusa. Pemerintah menetapkan lusa, izin Pak Menteri, besok. Akhirnya kita berjalan ya, nah, demokrasi. Sampai kapan? Hmm, sampai kapan? Kemudian kita semacam ini. Kalau toleransi sama ini sama itu dalam sama-sama yang dunia mungkin, tapi untuk menetapkan satu momen agung, maka itu sangat perlu ini untuk disampaikan. Siapa yang berhak untuk menetapkan masalah itu? Lima. Seandainya Indonesia ini sepakat untuk hal ini selesai urusan sudah. Malaysia contohnya. Malaysia meskipun di sana banyak organisasi, di sana ada ini, di sana ada itu. Tapi semua dari organisasi itu cuma wacana, menyampaikan ke kementerian. Kalau kementerian sudah menetapkan ini, ya itu sudah nggak berubah. Kalau semacam itu terserah. Mau siapa yang menetapkan? Mau Menteri Agama, mau ini, mau organisasi A, mau organisasi B, mau organisasi C, mau digilir, terserah. Yang penting penetapnya adalah satu dan diikuti oleh seluruh orang yang bisa. Dan itu selesai masalah. Adapun kalau masih satu mengatakan ini, pokoknya saya sudah menetapkan orang-orang yang berada di bawah panji, di bawah bendera itu harus mengikuti ini, ditempelkan di mana-mana. Kalau dalam sertifikat izin tak benar nih, sampai begitu terus sampai kapanpun tidak akan selesai. Kita kembali kepada kaidah dasar kita beragama. Siapa yang berhak untuk menetapkan ini? Siapa kira-kira Pak? Kepala ini Pak Kiai, pimpinan pesantren, Pak Kepala Desa, panggil Pak. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. wa orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan kepada ulil amr di antaranya. Ulil amr di sini siapa? Pemimpin kalian di sini itu siapa? Pemimpin kalian di sini pada kalian jadi pemimpin kalian yang ada di sini itu adalah pemerintah yang mengurusi kaum muslimin yang memiliki kekuasaan dan kerajaan. Itu pemerintah. Bukan pemimpin partai, bukan pemimpin organisasi, bukan pemimpin ini, bukan pemimpin itu. Lihatlah keterangan saya boleh serang pemimpin ini adalah dari sunnah. Tatkala menafsirkan firman Allah bahwa ini Lihatlah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi memerintahkan untuk mentaati para pemimpin yang ada dan dikenal, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan dan bisa digunakan untuk mengatur manusia. Rasulullah tidaklah memerintahkan mentaat kepada yang tidak ada dan tidak dikenal juga tidak taat kepada pemerintah pemimpin yang sama sekali tidak punya kekuasaan. Maksudnya ulil amr di sini bukan ulil amr sembarangan, bukan pemimpin organisasi, bukan pimpinan partai, bukan pimpinan pesantren, bukan pimpinan apa? Ini kajian, bukan pimpinan ini, bukan pimpinan itu. Pimpinan di sini adalah pemerintah yang menguasai cara di mana Anda berada. Bapak-bapak berada di negeri mana? Di negeri Indonesia. Berarti ulil amr kita adalah Pak Presiden. Ulil amr kita dalam ini adalah Presiden. Lalu kemudian terserah Pak Presiden itu menyerahkan urusan ini ke siapa? Dan itu berbeda antara satu negara negara yang lain. Kalau di Saudi, ulil oh iya, amrnya adalah raja yang sekarang pada Abdullah. Beliau tidak menyerahkan ini pada Menteri Agama. Jadi Raja Abdullah, Raja Saudi menyerahkan masalah ini bukan kepada mufti, bukan kepada seniman, bukan kepada syekh, al syekh bukan, menyerahkan masalah ini kepada Majelis Qadha Al-A'la, Dewan Kehakiman Tinggi Syar'i yang ada di Mekah. Seniman ikut manut meskipun beliau itu menjadi tinggi. Dewan Fatwa. Menteri Agama manut jadi apa? Karena rajanya melimpahkan wewenang kepada majelis hakim tertinggi di Saudi. Gitu ya? Lah, di negeri di Mesir misalkan, di Mesir rajanya menyerah Mesir ini kepada MUI. Kepada menteri Ulama Mesir, kepada MUI. Menteri Agama Manor, ini ya. Kehakiman Manor, Karena apa? Karena presidennya menyerahkan kepada MUI. Di Indonesia, presiden menyerahkan hal ini kepada siapa? Kepada bukan kepada MUI. Bukan kepada organisasi A, Bukan kepada organisasi B. Tapi mereka boleh mengatakan Pak Menteri, kamu yang menetapkan masalah ini setiap awal Ramadan adakan sidang isbat, adakan ini sidang isbat awal Ramadan mendekati hari raya Idul Idul Berarti pemerintah kita mewakilkan masalah ini kepada Kementerian Agama dan serahkan masalah ini untuk diputuskan oleh mereka. Apabila hari ini kita belajar untuk sedikit orang, hati kita itu mau turun. Iya, yang boleh kita itu manut dalam masalah semacam ini. Gak angkuh, gak sombong untuk menetapkan hasil daripada masing-masing. Selesai keurusan bisa. Selesai. Silakan sebelumnya sebuah dalam sudah isbat sebuah sudah mengajukan hujah, saya mengajukan ini, saya mengajukan itu kayak kayak dalam masalah kemarin. Ekstrim mengatakan kelihatan hilal dicampur. Iya. itu kan. Dilihat oleh tiga empat orang ustaz. Ustaz Yusuf mengatakan bahwa bahwasanya saya mampu untuk melihat hilal itu di bawah tiga derajat. Yang teropong hanya mampu melihatnya pada empat derajat. Iya. itu kan dia pada waktu diwawancara oleh oleh yang oleh siapa? Oleh wartawan dan sini sini kemudian debat di depan dari dari dari dari, lagi apa lagi yang mengatakan mustahil Mustahil ada hilal satu kemarin itu. Kenapa? Anda mengatakan bahwasanya hilal kelihatan jam 5 lebih 33. Ini padahal maghribnya Jakarta jam 5 lebih 36. Berarti hilal kelihatan 3 menit sebelum matahari tenggelam. Itu mustahil. Nah, itu tahu. Coba. Kemudian yang kedua kata beliau, kami dari NO meneropong bintang itu dari lantai 33 dengan alat yang tercanggih di gedung tertinggi di Jakarta. Anda dicangkuk yang itu setara dengan lantai tiga, tiga, tiga lantai tiga. Yang kedua, yang ketiga, Jakarta tatkala tadi itu semua yang mendung. Bagaimana Anda mau melihat? Itu bagaimana? dialog, monggo terserah dalam sidang isbat. Tapi kalau kemudian Pak Menteri sudah mengatakan, saya setelah melihat dialog, setelah melihat debat, setelah melihat perbincangan, dan musyawarah masalah ini, maka saya putuskan bahwasannya hari raya Idul Fitri atau awal puasa jatuh pada tanggal sekian tok tok selesai. Dan itu loh yang semua orang yang sepakat, alhamdulillah. Yang nggak sepakat, toleran lapan, dada. Kalau begitu ada pun kalau kemudian menterinya menetapkan kemudian Pak Menteri, maaf, saya izin mewakili organisasi A. Saya meminta izin mewakili organisasi B. Sampai kapan dan sampai kapan pun akan sama serahkan masalah ini kepada ahlinya, kepada orang yang memang berada dalam jadi wewenang dan amin. Baik, pada teman Allah Subhanahu wa taala ada satu serta setiap kali saya menyampaikan masalah ini selalu ada satu pertanyaan muncul. Kenapa sih agama kok diikuti korupsinya paling gede? Haji diikuti, haji semangat sholat gak pernah mau, jadi masuk aja korupsi, tukang suap. Oh, kita, iya. gitu. Dengar. Buat ini gimana? Lihat kita yang kita lihat di lapangan. Korupsinya paling besar. Ngapa kita mengikuti tukang korupsi? Waduh. Pada Hendaknya kita itu membahas bukan dengan emosi Allah. Jangan kita itu membahas satu hukum dengan emosi. Bahas dari satu hukum syar'i dengan kaidah-kaidah dalam kita Perhatikan dari yang terdapat dalam hadis muslim. Hadisnya kata dia berada dari Allah bin Malik kalau menjadi kita kalau kita dalam 174 Anak Allah bin Malik anak Rasulullah Dari Allah bin Malik Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini ada salah satu dari Tidak semuanya dalil Sebenarnya punya oleh yang yang ingin menempat dipaparkan dalam pertemuan. Qala Rasulullah bersabda khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian, sebaik-baik pemerintah kalian itu yang kalian cintai, mereka mencintai kalian. Subhanallah. Kalau muncul pemimpin kayak Abu Bakar, muncul lagi pemimpin kayak Umar, muncul lagi pemimpin kayak Utsman, kayak Umar bin Abdul Aziz, itu subhanallah, semua yang cinta dia, beliau pun cinta sama anaknya. Beda. Yusalluna Kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Beda dengan saat ini. Masyarakat yang melarang terus sama pemerintahnya. Kalau muncul pemimpin muslim macam itu kita mendoakan semoga Allah memanjangkan umur Pak Presiden. Semoga Allah memberikan kesehatan sama beliau. Kenapa? Saking aslinya. Betul. Namun wasyirul alimatikum. Jelek-jelek pemimpin kalian itu Allah itu Alladhi tubahinunahum wa yubahinunakum. Yang kalian benci mereka, mereka pun benci kalian. Kalian bahkan dengan dia. Mereka pun membuat kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat resah dan gerak. Asal ada kebijakannya. Kebijakan mereka, ini mereka, itu kan, gitu ya. Banyak kebijakannya. Watal anuna watal anunakum. Kalian yang melaknat mereka, mendoakan kejelekan bagi mereka dan kalian dan mereka pun melaknat kalian. Tatkala itu kemudian para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, apa dalilnya itu saya? Ya Rasulullah, kalau nanti kita menemukan beberapa pemimpin-pemimpin semacam itu yang kurang ajar, tukang korupsi, tukang membuat keresahan, apa dalilnya itu saya? Bolehkah kita ya Rasulullah bela? Kita serang mereka dengan kekuatan senjata, kita gulingkan kekuatan mereka, kita alirkan darah. Sudah gitu. Rasulullah mengatakan, lah, jangan, jangan, jangan tentang dulu. Tapi ma'akamu musyikum sholat selagi mereka itu masih menegakkan hukum sholat. Mereka masih bolehkan azan. Mereka masih membandingkan azan. Masih ada masjid di sana negara. Begitu di negeri kita sekarang? Iya. Negeri kita kan masuk. Masuk yang pertama, masuk yang kedua tuhibbunahum atau tuhidunahum masuk dalam pemerintah yang kalian cintai atau kalian benci mana pak bu gitu ya. bu yang penting seandainya pemerintah kita itu seorang pemerintah diktator durjana tetap Rasulullah mengatakan jangan jangan lawan mereka jangan kudeta kapan itu maaf salah selagi mereka masih bolehkan sholat masih bolehkan sholat pak Oh, masih ada azan, masih ada ini sholat berjamaah di mana-mana, nggak di. Kan gitu toh? Kemudian Rasulullah membuat satu kaidah berharga dan harus kita pegang sebagai seorang muslim. Ini adalah sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim. Rasulullah berkata, "Wa idza ra'aytum min wuladikum syai'an taqrabunahu." Apabila kalian melihat mengetahui dari pemimpin kalian ada sesuatu yang kalian benci, ada sesuatu yang kalian benci, korupsi, mereka ini, ini, mereka itu gitu. Perintah Rasulullah, fakrahu amalan, wala tanzi'u yadam min ta'ah. Subhanallah, indahnya kalau kita mengacu kepada akan dia. Rasulullah mengatakan, fakrahu amalan. Fakrahu amalahu, benci perbuatannya, benci korupsinya, benci kezalimannya, benci ngawurnya. Namun, wala tanzi'u yadam min ta'atin Jangan sampai kalian tidak taat kepadanya. Subhanallah. Sekarang hadis ini dalam Sahih Muslim ini kita terapkan dengan kondisi sekarang. Kita mengatakan presiden mewakilkan kepada menteri agama. Menteri agama korupsi, ini suap, ini itu. Apa kata Rasulullah? Fakrohu amal. Benci apanya? Benci korupsinya benci horinya, benci suapnya, benci ini, benci itu. Namun walaupun ya dan minta jangan sampai kamu tidak mentah. Salah satunya ketetapan Ramadan dan haji. Selamat. Ini sabda-sabda Rasulullah di hadapan kita. Ini dalil-dalil, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah. Kepada siapa kita akan mengacu wahai kaum muslimin? Kepada siapa nanti kita akan jadi bertanggung jawab kepada Allah wahai kaum muslimin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Tatkala Allah mengatakan wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambillah, apa yang dinaklah oleh Rasulullah jauhilah. Apa nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Pada hari mahsyar, tatkala mulut kita dikunci, tatkala semua kita tidak bisa berbohong di hadapan Allah, kita di hari mahsyar tatkala Allah mengatakan, "Pak, kenapa kamu kok sholat hari rayanya beda?" <laughs> tatkala Allah nanti di padang mahsyar bertanya para bapak para ibu, bertanya kepada kita, "Pak, lapo jenengan, lapo kok kamu dulu hari rayanya beda?" Ya Allah ikut ikut ikut ketua organisasiku ya Allah. Loh, bukankah Rasulku sudah mengatakan fakrahu amala wala tanzi'u yadan min to'a. Bukankah aku sudah mengatakan wa ulil amri minkum kata kamu kok kok nggak mengikuti perintah aku? Apa kita jawaban kita? Bu ya Allah kok mau Lu itu kita gitu. Karena tidak pernah masuk kita berbicara dengan teman-teman itu. Ini firman Allah pada teman sekalian. Ini sabda Rasulullah. Kita bukan berbicara kondisi sekarang. Kita berbicara inilah firman Allah. Inilah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkadang pada sahabat sekalian, terkadang hawa nafsu kita itu memang nggak mau menerima. Wallah, kadang-kadang itu hawa nafsu kita nggak boleh. Masa coba begini aja nggak boleh. Masa begitu aja nggak boleh. Hawa nafsu, wallah hawa nafsu. Hawa nafsu kita nggak mau menerima. Betapa banyak kita itu menolak sudah betapa banyak dosa kita akankah semakin kita tambah dan kita tambah dengan dosa-dosa yang lain. Terutama dalam masalah sebesar ini. Oleh karena itu pada teman sekalian Allah Subhanahu wa Kemudian terutama dalam masalah ini, kalau permata kita tutup, terutama pada sekalian dalam masalah awal Ramadan dan lain lainnya. Ada dalil-dalil khusus yang sangat menegaskan akan hal itu. Ya, halaman 179. Rasulullah SAW bersabda dalam Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. As-sawmu yawma tusumun wal fitru yawma tusirun wal adha yawma tuwafun. Berpuasa adalah hari kalian semuanya berpuasa. Berbuka adalah hari ketika kalian semuanya berbuka, maksudnya lain. Dan Idul Adha adalah hari tatkala kalian semua Idul Adha. Maksudnya Rasulullah ingin mengatakan hari puasa itu satu. Ngawali puasa itu tatkala kau muslimin semuanya, nah, jadi itu puasa. Hari raya tatkala kau muslimin di negeri itu hari raya. Idul Adha pun demikian. Kata Rasulullah. Baik, ada satu masalah muncul. Pak, kalau saya puasa Jumat, juga bareng sama orang. Kalau puasa Sabtu juga ada barengannya. Puasa Kamis ada. Puasa Rabu juga ada. Berarti kan boleh dong. Rasulullah kan hanya mengatakan al fitru an ya yaum sumun. Puasa itu harus dirian, tapi bareng dengan orang. Jadi dia bareng dengan orang. Kenapa sama, ada, kemis ada, Jumat ada banyak, Sabtu ada banyak. Boleh dong pilih Tadi kan hadis berikutnya diambil. dulu. Hadis ini tafsirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Tanya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Arafah يوم يعرف الإمام والأضحى يوم يضحي الإمام والفطر يوم يفطر الإمام yang namanya hari Arafah yang menetapkan itu, yang kapan waktunya wukuf, tatkala imam di Saudi sedang wukuf, rajanya wukuf hari ini. Enggak, belum besok, saya mau wukuf besok. dia ya mas, wukuf dia ya sampai sini nah, ente ya Barang kau sama sepuluh orang, ngurus tenggelam sepuluh orang. walaupun untuk menetapkan hari raya adalah hari wukuf, menyuruh si imam tatkala pemerintah negeri setempat pun berhari raya. Itulah Wal fitru menyuruh si imam. Begitu pula dengan hari raya Idul Fitri. Adakah setelah ini para teman sekalian kita masih bergeser kepada dalil yang lain? Ditambah lagi pada teman sekalian, para ulama kita sepakat dengan satu kaidah yaitu hukmul hakim yarfa'ul khilaf hukum dari seorang pemimpin maksudnya pemimpin negara itu bisa menghilangkan satu perselisihan dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama tentunya bagaimana pak contohnya bagaimana mau bangun gedung mau pasar jadi gitu ya. pasar di ujung Jakarta satu enggak di tengah satu enggak di atas satu enggak di bawah aja, satu di sini, di sini. Kemudian seandainya semua itu usulan itu ditampung, berarti kan banyak masalah. Harusnya satu. Setelah saya timbang, setelah saya ukur, setelah saya meteri, itu saya sebagai gubernur kota, saya sebagai presiden, kan bahwasanya melihat pada kondisi lapangan, kita menetapkan materi hasil. Pak ingin bangun kita menghadapi dia. jadi Gitu, enggak. Hukum mulai menetapkan masalah, menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan masalah ini. Silahkan munculkan wacana, silahkan munculkan dialog, silahkan berdebat, silahkan munculkan dalil. Tapi kalau tidak diwujudkan, khilaf itu hilangkan. Demi menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Coba bayangkan pada teman ya Satu kampung sendiri ada banyak dua kali. Satu rumah ada yang mau puasa, ada yang siap-siap Ada banyak. Saya katakan ada banyak. Satu rumah, yang satu sahur, yang satu mandi tiap-tiap hari raya. Apa ingin dari Islam? Mana persatuan kaum muslimin? Apa ingin bagian dari agama kita dengan cara yang semacam itu? Allah, itu adalah bukan bagian dari agama kita kalau memang cara beragama jadi semacam itu. Oleh karena itu, dan hal ini kita cermati. Kalau kemudian pemerintah teras kalau kemudian orang-orang yang akan mengatakan, lo sudahlah kita kita ini buka, kita munculkan persatuan, kita munculkan persamaan, hilangkan perbedaan. Wallahi itu hanya teori di atas kertas. Betapa banyak kita yang berbeda yang mengatakan sudah kita toleransi, sudah kita apa? Buktinya di lapangan, Hah? majelis hari raya jadi majelis hibah majelis malam takbiran menjadi malam kunjingan. Kemudian kalau terjadi hal yang tidak diinginkan menjadi heboh antara satu dengan yang lain, terutama ya, pada waktu terjadi peristiwa-peristiwa yang semacamnya. Pada yang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada beberapa hal yang sangat penting bagi kita, jadi untuk kita hadapi tentang masalah-masalah seperti ini. Jadi agar kita kembali kepada cara kita beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal masalah yang terakhir yang kita sampaikan. Dalam masalah ini, apakah kemudian kitab dan rukyah itu benar-benar dipertentangkan? Apakah tidak? Saya mengatakan kitab dan rukyah itu adalah dua yang berbeda, tapi kalau digabungkan adalah satu keindahan. Asalkan tepat cara menggabungkannya dan memposisikannya pada posisi yang tepat, Air, gula, dan kopi adalah sesuatu yang berbeda. Benar? Air bukan gula, gula bukan kopi, kopi bukan air. Betul? Tapi kalau dicampur seger, enak. Berbeda, tapi kan disatukan jadi enak. Tapi kalau air campur oli, air oli itu juga ada berbeda juga. Tapi kalau dicampur nggak keluar. Diminum mampu, dimasukkan ke darah mantap. Yang penting bagi kita adalah bagaimana memposisikan, bagaimana menggabungkan antara dua hal yang seharusnya kita gabungkan. Yang sering jadi masalah pada kalian itu tidak bisa menempatkan sesuatu yang baik kalau salah tempat kan salah. Kopiah Bagaimana hukum orang pakai kopiah? Baik, kan gitu loh. Baik. Tapi kalau kopiah pakai alas kaki, bakal Sandal, pakai sandal bagus. Sandal disandalkan telinga. Gendeng, udah gila. Kecuali yang baik. Kalau ditempatkan bukan pada tempatnya, jadilah kepina. Berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Apa berdoa itu? Bagus. Berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kita tahu satu kebaikan ada orang mau kumpul dengan istrinya. Kemudian dia katakan Allahumma ini ya tampar dengan mereka, Bukan pada temannya. Membaca Al-Fatihah satu kebaikan. Umur oh, kita indah dari Al-Quran satu kemuliaan. Tapi apabila ada orang membacanya Innaka hamidum majid. Allahumma inna a'udzubika min ala'i jahannam wa min ala'i wa min fitnatil mahya wal mamat ومن شر فتنة المسيح الدجال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين apa hukumnya? Hah? Haram dan berdosa bid'ah dan makanan. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang baik kalau ditempatkan bukan pada tempatnya adalah terperanjat. Ilmu hisab, ilmu yang baik. Ilmu yang bermanfaat. Hanya orang buta yang mengingkari tapi tempatkan pada posisi yang tepat. Gimana caranya? Banyak cara caranya. Contoh, pertama ilmu hisab astronomi, ilmu falak bisa digunakan untuk menentukan tanggal kalender hijriah. Untuk urusan apa? Urusan administrasi perkantoran. Sekarang tanggal berapa? Lihat kalender tanggal 23. Besok tanggal berapa? Lihat kalender tanggal 24. Misalkan begitu, silakan. Untuk nulis transaksi, nulis surat, kumpul pada hari Sabtu tanggal ini pada hari Sabtu Sabtu depan depan sebanyak lagi bingung kan butuh tanggal mencapkan tanggal adalah digunakan di ilmu sab dan itu adalah Sabtu kemuliaan di elektronik tapi jangan digunakan untuk menetapkan ibadah oleh karena itu alasan agungnya apa yang diputuskan oleh Menteri Agama pada tahun lalu jadi mereka sudah menetapkan tanggal hari raya liburnya itu dua hari satu dua gitu ya ternyata pada waktu menetapkan dalam sedikit bar menyisi kalender dan itu yang sering terjadi kalau di Saudi biasanya di Saudi jadi kalendernya sudah tanggal satu hari raya gitu karena belum kelihatan belum tanggal satu sudah hari raya karena tidak kelihatan subhanallah jadi dibedakan penempatan posisi yang kedua ilmu hisab boleh digunakan untuk membantu menetapkan waktu sholat sebagaimana kita katakan dari di depan yang ketiga, cinta pada kepercayaan bisa digunakan untuk membantu proses ruh yang hilal. Apa itu? Bagaimana namanya? Membantu ya, bukan menetapkan. Ini ufuk banyak, ya, ini ufuk barat. Ya. Ini ufuk barat. Ini ufuk barat. Lah, ufuk barat itu, di ufuk barat itu ada ufuk barat utara, ada ufuk barat selatan. gini ya, ada di sini, di sini. Kadang-kadang matahari tenggelam di sini, kadang-kadang matahari tenggelam di sini. Gitu lah. Jadi di timur, matahari terkadang timur utara, terkadang timur selatan. Gitu. Begitu juga dengan barat. Jadi matahari itu tenggelam kadang-kadang di barat sebelah selatan, kadang-kadang barat tengah, kadang-kadang barat utara. Baik. Begitu juga dengan huh? bulan. Begitu juga dengan bulan. Bulan itu kadang-kadang munculnya itu di barat utara, kadang-kadang barat tengah, kadang barat selatan. Dan itu bisa diprediksi dengan ilmu nah, hilal. Hilal nanti itu di barat utara, barat utara. Hilal akan kelihatan di sana. Dulu di sana, tenggelam kan dulu. Tidak lihat-lihat. Hilal saja muncul di sana. Sana hitam. Dia ke sana mancur. Gak kelihatan. Mesti gak kelihatan. Kau kelihatan di sana, bilangnya, gitu ya. Ilmu kita kita lagi. Jadi kalau hilal akan kelihatan di barat utara mancernya kegilaan Kalau punya kelihatan alhamdulillah kelihatan juga alhamdulillah. Itu namanya membantu proses, bantu proses, bukan menetapkan. Bukan digunakan untuk membantu penetapan, bukan menetapkan ya, membantu penetapan. Gimana kabarnya? Kalau secara hisab hilal itu di bawah ufuk, maksudnya pada waktu matahari tenggelam bulan itu bawah Secara kita nggak mungkin kelihatan. Ternyata kok ada orang yang kulihat, maka itu butuh cermat, butuh teliti. Jangan-jangan yang dilihat pesawat. Jangan-jangan yang dilihat pendung. Jangan-jangan dia tahu dia tahunan. Kan itu ya. Perlu cermati. Secara hisap, hilal itu di dibawa. Saat matahari tenggelam, hilang itu di bawah Nggak mungkin kelihatan cara hisap. Kok ternyata ada yang datang ke hakim, ke menteri, Pak saya melihat hilal. Oh gitu ya, tanya. Perlu bisa mandi. Pak menteri tanya dengan cermat sekali. Tanya, Pak gimana kira-kira bentuk bentuknya yang dengan lihat, yang bapak lihat itu bentuknya melengkung, apa lancip, apa kotak? Kotak, Pak. <laughs> Tadi itu orang kota ini. Masa hilang rusuhnya kota? Di mana-mana hilang ya, di melengkung. Gitu. Melengkung, Pak. Oh, iya melengkung. Iya. Melengkungnya tanduknya ke atas apa tanduknya ke bawah? Tanduknya ke atas apa tanduknya ke bawah? Tanduk ini loh. Atas atau ke bawah? Bawah. Mas, mas. Oh, noto hilang tanduknya ke bawah. Di mana-mana hilang tanduk ke atas. Gitu ya. Tanduk atas, Pak. Oke, pertanyaan ketiga. Saat jenengan melihat hilal, itu di mana? Barat utara atau barat selatan? Barat utara. Matahari di sebelah mana? Di selatan. Oke. Matahari di selatan, hilal di sebelah utara. Tanduknya itu barat melengkung ke utara atau barat melengkung ke selatan? Ke selatan, Pak. Salah, jenengan. Berarti itu bukan hilal. Itu ya. Jadi itu melengkung ke selatan. Karena zaman sekarang banyak orang yang ngerti hilal. Sekarang saya tanya sekarang kemudian dengan semua. Hilal itu muncul dari barat apa dari timur? Loh, salah kan? Iya. Hilal itu kalau dari timur. Jadi saat matahari terbit di barat, jangan sembilan itu matahari terbit, hilal itu pun bulan itu pun timur. Sama-sama bergerak atas sama-sama ini bulan, ini ini ini, ini matahari ya. Sama-sama bergerak ke atas. Kok kelihatan? Nah, iya ada matahari nih. Hilal kelihatan. Pada waktu sudah di barat, itu nanti penentuan. Sudah sama-sama di barat. Kalau matahari masih kelihatan, bilang tidak kelihatan. Tapi kalau matahari tenggelam, hilal baru kelihatan. Sebentar lagi kan? turun. Adapun kalau katakan munculnya dari barat, Assalamualaikum. Berarti kita Bagaimana orang zaman sekarang yang lebih jelas Dan itu banyak kemungkinan. Makanya butuh ya, kalau secara hisap tidak mungkin kelihatan, mana butuh kejelian, butuh sangat jeli sekali. Syekh Abdullah Manik cerita. Syekh Abdul Manik salah satu ulama dulu cerita tentang masalah ini. Sama kopinya dulu. Ini pernah bercerita bahwasanya di Amerika pada waktu proses kehadiran itu ada lima orang pemuda kaya nggak serantanan kalau bagi kita nggak apa ya nggak nggak sabar ini untuk melihat hilal charter pesawat naik ke atas mendung lautnya tujuannya apa lihat hilal lihat hilal di atas gunung, tatkala matahari tenggelam ada satu orang mengatakan saya lihat yang empat mengatakan enggak Akhirnya keempat-empatnya turun. Satu ini bersaksi hadapan hakim. Pak, saya melihat hilal. Ditanya sama hakim. jangan yang pada waktu lihat bilang apa bentuknya? Kota, Pak. <laughs> Masih itu ketawa bukan hilal. ini Itu Itu kebencian mereka. Sisi fakta nyata, kisah nyata. Pada akhir-akhir zaman sahabat, ada satu kisah nyata juga. Saat kaum muslimin mencermati hilal, ada pemuda, ada orang setengah bayar, ada anak kecil, ada orang tua. Salah satu di antara mereka adalah seorang sahabat mulia Rasulullah SAW, anak Ibnu Malik yang umurnya sudah tua, sudah seratus tahun lebih. Semua orang tidak lihat, anak teriak, roai tuhu, saya lihat. Anak saya umur sudah 100 tahun, saya kelebihan. Yang mengatakan wahai sahabat Rasulullah, karena sahabat belum mati. Wahai sahabat Rasulullah, mana lihat? Itu tuh, itu lihat. Nah, kami tidak melihatnya. Kata itu ya, adalah ada seorang pemuda cerdas bakal seorang hakim ternama di zamannya. Ia tidak mau yang kau yang menangkap gejala aneh. Masa orang setua ini mau melihat ada banyak orang-orang muda yang pandangannya lebih tajam dan mau melihat. Langit cerah, mustahil. Akhirnya beliau segera mencermati wajah sang sahabat. Beliau menemukan satu jawaban beliau mengatakan wajah sahabat Rasulullah masih lihat ya masih coba tolong jenengan usap wajah ada apa emang usap wajah kalau usap masih lihat kan enggak enggak maka itu mengatakan pak ketahuilah yang jenengan lihat tadi adalah rambut putih yang melengkung di Subhanallah. Gitu ya. Jadi ini kadang-kadang. Oleh karena itu pada teman sekalian, tidak semua orang aku lihat terima. Kayak pekerjaan kamu kemarin, itu aneh. Pekerjaan kamu kemarin itu aneh. Bagaimana mungkin hilal kelihatan tiga menit sebelum materi tenggelam? Bagaimana mungkin hilal kelihatan tatkala ufuk Jakarta mendung? Bagaimana mungkin hilang tiga 3 kelihatan, di lantai 33 kelihatan? Jadi itu namanya persaksian ngaku tapi ditolak. Jangan mudah-mudah mengatakan sudah ada yang lihat nanti kampung, mas, mas Gopur dulu gitu. Siapa yang lihat? Dibenarkan apa tidak? Itu yang ilmu hisab juga pada teman sekalian bisa digunakan untuk membantu juga. Kalau kebalikan, gimana kalau kebalikannya? Kalau bisa bisa bilang sudah tinggi, kok enggak ada yang kulihat? Itu hati-hati hakim. -hati. Jangan cepat-cepat memutuskan, nggak kelihatan besok tanggal 30. Cari berita dulu, cermati dulu telepon sana, telepon sini, jangan-jangan ada berita belum nyampe. Setelah hisap bila di atas, ufuk tinggi, langit cerah, kok nggak kelihatan? Perlu mencermati. Itu namanya ilmu riset digunakan untuk membantu. Namun kalau digunakan untuk mengganti dan mengalahkan itu yang kurang ajar. Jelas-jelas nggak ada yang lihat ngotot sudah di atas ufuk. Jelas-jelas ada yang kelihatan ngotot secara hisap nggak kelihatan. Izin sama Menteri Agama untuk beda daya. Itu kan yang kurang ajar, memecah belah persatuan kaum ini. Oleh karena itu pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ini adalah sebuah hal yang belum kita sadari. Kita cermati, kita renungkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kehidupan kita dan menunjukkan kepada kita bahwa sebagai satu benar dan kita mampu mengamalkannya menunjukkan kepada kita kesalahan sebagai satu kesalahan dan kita mampu untuk menghindarinya kita berdoa sebagaimana doa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam اللهم رب fadil وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات al عالم wa والشهادة أنت تعلم أنت تحكم بين عبادك فيما دام فيه يختلفون إذن لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى Tuhan dari Jibril, Tuhan dari Mikail, Tuhan dari Israel, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang baik dan perkara yang nyata. Engkau menghubungi di antara hambamu perkara yang mereka perselisihkan. Ya Allah berilah petunjuk dari apa yang berisikan dari kebenaran semuanya engkau memberi petunjuk pada jalan yang lurus kepada orang-orang yang engkau kehendaki kata perlakuan Allah Subhanahu Wa Taala di zaman yang semakin gelap kebenaran semakin nampak ketika bahwa kepada Allah menunjukkan kita datang kebenaran kebenaran ini ada cara lengkapnya pada teman sekalian silahkan dilihat di buku Insya Allah Subhanahu Wa Taala akan menemukan jawaban yang tidak bisa untuk anak bawakan pada pertemuan kali ini. Jadi buku ini pada kalian sudah saya usahakan untuk menjadi buku yang tipis dan tak tebal. Lebih tulisannya saya mau sama bagian layout perkecil tulisan. Ini jangan jangan besar. Kemudian saya sudah berusaha memangkas tulisan-tulisan yang saya anggap tidak terlalu perlu. Ternyata keluar masih tebal. Jadi ya, keluar masih tebal. Sabar aja pembacanya kalau yang masih membaca dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bagi kita dunia dan akhirat ini bisa sampaikan juga ada kebenaran dari Allah dan kesalahan adalah kurang diri kita sendiri dan dari wajah syaitan dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung terhadap diri kita semua Sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh